Ini program yang telah ditetapkan oleh Allah. Kalau kalian ingin menang, kalau kalian ingin jaya, kalian harus berbuat empat hal. Yang pertama apa Allah tetapkan? Kalian harus menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Yuhibbuhum. Bagaimana kita dicintai oleh Allah kalau kita menegakkan agama Allah? Wa yuhibbunahu selalu kaitannya dengan Allah, membela Allah, ke arah Allah, bukan ke arah kekuasaan. Sekarang ini partai-partai, kelompok-kelompok, termasuk kelompok Islam. Apa yang mereka kejar? Kekuasaan. Kalau kita ingin benar, kita mengejar ridha Allah. Kita bagaimana dicintai oleh Allah. Ini yang harus kita bangun. Berarti perilaku kita harus benar. Akidah kita harus benar. Ucapan kita harus benar. Dan seluruh gerakan kita harus benar. Kemudian apa? Adillatin alal mu'minin. Bangun persaudaraan. Sayangi sesama kaum muslimin. Bila sesama kaum muslimin. Dan ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Baru Afghanistan bisa melumpuhkan Rusia. Baru Irak insya Allah menjadi kuburannya Amerika. Bagaimana kalau seluruh umat Islam bergerak? Ini hal yang kemudian harus kita sadari. Bangun persaudaraan umat Islam. Adillatin alal mu'minin. Tetapi saat yang sama punya sikap yang tegas. Aizzatin alal kafirin. Punya ketegasan kepada orang kafir. Kita tidak bisa mentoler kekafiran. Kita harus halus seluruh kekafiran itu. Dan ini penting untuk mempunyai akidah yang kokoh dalam menghadapi kekafiran itu. Kemudian apa yang kemudian harus kita lakukan? Yang harus terus menerus, tidak boleh henti. Makanya Allah menggunakan istilah mudare. yujahiduna nafisa, bilillah. Mereka akan selalu berjihad di jalan Allah. Tidak ada hambatan untuk berjihad. Kecuali dengan keadaan yang ada. Kalau seandainya pintu Gaza itu dibuka oleh Mesir atau wilayah menuju apa ini Palestina dibuka oleh Yordania? Saya yakin, seyakin-yakinnya. Apa, Yahudi itu tidak akan bertahan. Meskipun satu bulan. Siapa yang tidak ingin berjihad melawan Yahudi itu? Semua kita ingin berjihad melawan Yahudi. Tetapi dari mana jalannya? Jangan kita dibodoh-bodohin hanya untuk mencatat nama-nama kita. Tapi larinya nanti kemana itu nama itu. Sementara di sana tertutup. Untuk masuk bantuan saja tertutup. Bagaimana akan dikirim orang ke sana? Saya sekalian, saudara-saudara kita yang punya keberanian, yang punya kemampuan secara fisik, banyak. Dan mereka siap untuk berjuang jalan Allah. Tetapi permasalahannya, apakah ada di antara kita kesadaran seperti hal seperti itu? Yang kemudian menjadi satu kesatuan untuk mengenyahkan semua kekuatan yang dapat merusak kekuatan umat Islam itu. Makanya kebatilan mereka menyatu. Maka kebenaran pun harus menyatu. Inilah yang kemudian Rasulullah SAW sebutkan. Dan saya bawa bukunya untuk meluruskan yang ada di buku ini. Yang kemudian berusaha untuk mencocok-cocokkan dalil dengan realitas. Yang kemudian selalu akan ada Ta'ifah Mansurah. Ta'ifah Mansurah ini kalau kita lihat seluruh dalil yang ada. Hum ahlul ilmi wa ahlul jihad. Mereka yang mempunyai ilmu dan mempunyai semangat jihad. Satatun ta'ifatan min ummati zahirina al haq. Itu digambarkan oleh para ulama sebagai hum ahlul ilmi. Yang sebagai lagi mengatakan hum ahlul hadis. Yang kemudian diterangkan oleh Imam Nawawi dalam bentuk semua kelompok yang memperjuangkan Islam. Kemudian hum ahlul jihad yuqatiluna fi sabilillah karena ada ungkapan mereka berperang di jalan Allah. Karenanya saya sekalian, kita harus menjadi kelompok yang sadar atas perjuangan hidup ini. Yujahiduna fi sabilillah. Dan jangan terbawa oleh mereka yang menggembosin jihad. Jangan terbawa kepada mereka yang kemudian mengalihkan arti jihad. Itu semua penipuan. Jihad adalah jihad. Tidak bila seorang pun akan menghentikannya.